والمرسلين وأهل السنة أجمعين الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم بركات شيخنا أبو عبد الله ياسر العامري حفظه الله تعالى وسدده Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki seluruh alam semesta dan bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berada untuk diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah hamba serta utusan Allah maka setelah itu berkata dua imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi Semoga Allah merahmati mereka Wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqi Di antara akidah al-sunnah wal jamaah adalah Meyakini sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Di atas arsnya terpisah daripada makhluknya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bersifatan yang seperti ini di dalam kitabnya Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Sunnah wal Jamaah menetapkan hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsnya tanpa menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala ketika tinggi di atas arsnya itu. Sunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsnya dalam keadaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala makhluknya. Allah swt tidak ada sesuatu apapun zat yang sama dengannya dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Berkata Syekh Hafidahullah Ta'ala wa waffaqah Dua imam ini Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Di sini beliau berdua memulai dalam penyebutan dan dalam menerangkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang akidah tersebut sama sekali tidak tercampuri keraguan ataupun kesamaran bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tinggi di atas arusnya dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terpisah dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak bercampur dengan makhluknya sebagaimana yang diyakini dan diucapkan hal tersebut oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan agama ini sebagaimana hal yang demikian diyakini oleh orang-orang yang sesat dan akidah ini akidah salafiyah yang seperti ini adalah akidah yang telah dibangun nah, di atas dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya para ulama dan ahlu sunnah secara keseluruhan wal adillatu على علو الله سبحانه وتعالى بلغت أكثر من ألف دليل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان فيقسم رحمه الله تعالى أن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى بلغت ألفا أو ألفين وكما قال في الصواعق المرسلة رحمه الله تعالى قال من تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثار السلفية وجدها تزيد على ألف وقيل إنها تزيد على مئة ألف ولا تنافي بينهما dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya mencapai lebih dari seribu dalil oleh karena itu Al-Imam Nuqayyim rahimahu wa ta'ala beliau berkata dalam Qasidah nuniyah Ya wahai wallahi inna liqaulina alfan tadullu alaihi bal alfani Wahai kaumku demi Allah Sungguhnya pendapat kita ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa Allah swt tinggi di atas arsnya itu ditunjukkan dengan seribu dalil bahkan dua ribu Dalam bait syair tersebut Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala bersumpah kepada Allah bahwa sungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya mencapai seribu atau dua ribu dalil dan sebagaimana yang beliau Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala katakan dalam kitabnya Suwaik Al-Mursalah di mana beliau berkata barang siapa yang dia mau mencari dalil dan berusaha untuk mengikuti dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dia akan mendapati bahwa sungguhnya dalil-dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga athar-athar dari para ulama salaf dalam permasalahan itu nam akan mendapati lebih dari seribu dalil bahkan nam ada yang mengatakan sampai seratus ribu dalil dan tidak ada di sana nam pertentangan di antara dua pendapat tersebut وقد جاءت الأدلة متنوعة في إثبات هذا المعتقد الذي فارق فيه أهل الحق وأهل السنة أهل البدع والأهواء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواعا من الأدلة تدل على علو الله سبحانه وتعالى سنذكرها على سبيل الاختصار بإذن الله الأول التصريح بالاستواء على العرش كما قال تعالى ثم استوى على العرش في سبع آيات من القرآن الثاني التصريح بالعلو قال تعالى وهو العلي العظيم وعلو الله على ثلاثة أقسام علو الذات علو القهر علو الشأن ولك أن تقول علو الذات وعلو الصفات Dan telah datang dalil-dalil yang beraneka ragam tentang penetapan dari keyakinan yang membedakan keyakinan ini antara alus sunnah wal jamaah dengan anil bidah yaitu keyakinan bahwa Allah swt tinggi di atas arusnya dan telah menyebutkan Al-Imam Muqayyim rahimahu ta'ala berbagai macam dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita akan menyebutkan secara ringkas binillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah dalil yang menunjukkan secara jelas dengan kalimat istiwa tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsnya. seperti firman Allah Subhanahu wa taala thumma istawa 'alal arsh kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggi dan menetap di atas arsnya." pada tujuh ayat di dalam Al-Qur'an yang kedua at tasri bil ulu penyebutan secara jelas sifat al-ulu sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala tersebut di atas makhluknya seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal aliyyul azim dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha agung Ketahuilah bahwa sungguhnya ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya itu ada tiga macam. Yang pertama adalah ketinggian di atas zatnya, yang kedua adalah ketinggian ketinggian di atas makhluknya dengan keperkasaannya dan yang ketiga adalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya nah pada keagungannya dan engkau boleh nah menyatakan bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa taala tersebut atau uluwillah tersebut terbagi menjadi dua yakni uluwul zat dan uluwul sifat tingginya zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan tingginya nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya النوع الثالث التصريح بالفوقية لله تعالى كما قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وكانت ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كما في البخاري من حديث أنس تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات ولما نزلت بنو قريظة على حكم سعد كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حكم سعد بقتل المقاتلة وسبي الذرية فقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك زاد النسائي من فوق سبع samawatih Maka berikutnya dalil berikutnya adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang ketinggiannya dengan kalimat fauq bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Seperti firman Allah dalam kitabnya yang mulia wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa tinggi di atas hamba-hambanya. Dan dahulu dalam hadis Ummul Mukminin Zainab bintu Jahshin. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari beliau berbangga di antara atau kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya dengan perkataan beliau sungguhnya kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian dan wali-wali kalian sementara aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas tujuh lapis langit. Dan ketiga dalil yang lainnya adalah dan ketika turun di sana Banu Quraidah atau ketika diputuskan kepada Bani Quraidah kepada hukumnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada uh, saat untuk menghukumi tentang Bani Quraidah dan saat mengatakan bahwa sungguhnya dibunuh orang yang mereka ber, ikut berperang dari Banu Quraidah atau yang mereka nah, umurnya adalah umur yang telah balik yang biasanya dengan umur tersebut seorang dia ikut dalam peperangan hendaknya dibunuh dan ditawan daripada para wanita dan anak-anaknya maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari tentang hukum Sa'ad bin Mu'ad tersebut terhadap Bani Quraidah Laqad hakamta fihi bihukmil malik Sungguh engkau telah menghukumi Dalam permasalahan ini dengan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala Dat yang maha raja diraja Dalam riwayat Nasai 6 ada tambahan lafaz bahwa sungguhnya engkau telah menetapkan hukum dalam permasalahan ini dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala dari tujuh lapis atau dari tujuh lapis langit dari atas tujuh lapis langit. النوع الرابع التصريح بأنه تعالى في السماء قال تعالى أأمنتم من في السماء وفي حديث الجارية لما سألها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية أين الله؟ قالت في السماء قال ابن قدامة رحمه الله المقدسي ومن أجهل جهلا واسخف عقلا واضل سبيلا ممن يقول انه لا يجوز ان يقال اين الله وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في حديث الجاريه ففي الخبر مسالتان احداهما شرعية قول المسلم أين الله لك أن تسأل ولدك بقولك أين الله وثانيهما قول المسؤول في السماء فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم Yang keempat Di antara ragam Penetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas arsy Atau dalil yang menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas arsnya adalah penyebutan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Amin tumang sama." Apakah kalian merasa aman dari azab zat yang ada di atas langit? Dalam hadis Rasulullah hadis jariah hadis tentang pertanyaan Rasulullah sallallahu kepada salah seorang budak kecil, budak perempuan yang masih kecil di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ber, bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka wanita atau perempuan kecil ini dia mengatakan fis sama Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahu wa ta'ala Barang siapa yang dia dan termasuk diantara antara kejahilan yang paling atau kebodohan yang paling bodoh dan kurangnya akal serta sesatnya suatu jalan ketika seseorang dia mengatakan bahwa sungguhnya tidak boleh untuk bertanya di mana Allah. Tidak boleh bertanya di mana Allah. Karena datang nasnya dari Rasulullah SAW yang beliau bertanya tentang hal itu. Dan berkata Al-Hafidz Al-Zahabi rahimahu ta'ala dan di dalam hadis jariah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Hakam tadi ada di sana dua permasalahan. Permasalahan yang pertama kata Al-Hafidz Az-Zahabi disyariatkannya seorang muslim dia bertanya, di mana Allah? Ini boleh untuk seorang dia menanyakan kepada anaknya, di mana Allah? Dan permasalahan yang kedua, bolehnya bagi orang yang ditanya untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit. Barang siapa yang mengingkari dalam dua permasalahan ini, maka sungguhnya dia telah mengingkari Nabi yang terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النوع الخامس التصريح بالعروج والتصريح بصعود الكلم بصعود الكلم الطيب والتصريح بالرفع والتصريح بنزول الله ونزول القرآن ونزول الملائكة ونزول الأمر من عنده هذه كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى وقد ذكر ابن القيم عشرين نوعا من الأدلة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى فليراجع كلامه رحمه الله Dan yang kelima adalah penyebutan secara jelas ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat atau di atas ketinggian Allah di atas langit atau di atas arsy dengan kalimat al-uruj. Nah, ini naiknya sesuatu kepada Allah atau naiknya kalimat yang baik kepada Allah atau dengan pengangkatan atau penurunan eh, dengan pengangkatan sesuatu kepada Allah dan turunnya Allah Subhanahu wa taala atau turunnya Al-Qur'an dari Allah atau turunnya para malaikat atau turunnya perintah perintah Allah Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi dan di atas makhluk-makhluknya. Telah Al-Imam Qayyim rahimahu wa taala menyebutkan sekitar 20 macam daripada dalil, eh, dalil yang menunjukkan atau menetapkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya nah, dilihat kalam beliau rahimahu wa taala pada kitab kitab beliau. وفي هذا المعتقد الصحيح رد على الجهمية والمعتزلة والحلولية وغيرهم من أهل البدع الذين يقولون إن الله في كل مكان وإن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه فهؤلاء يصفون الله سبحانه وتعالى بالعدم وبعضهم يقول ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض شاهد أن هذا القول باطل أيضا الذي يقول إن الله في كل مكان وهذا القول باطل Dan di dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang sahih ini terdapat di sana bantahan kepada orang-orang Jahmiyah dan orang-orang haluliyah Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah bersatu dalam um, dengan makhluknya dan yang lainnya daripada kelompok-kelompok ahlul bidah yang mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di setiap tempat. Nah Allah Subhanahu wa taala kata mereka tidak berada di ketinggian, tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di sisi kanan e, alam semesta ini dan tidak juga di kirinya. Tidak Allah SWT di dalamnya, juga tidak ada di luarnya. Mereka adalah orang-orang yang mensifati Allah SWT dengan sifat tidak ada. Dan karena sesuatu yang ada, pasti dia mempunyai tempat. Dan sebagian mereka mengatakan bahwa tidak ada di belakang alam ini atau di belakang arus kecuali sesuatu yang tidak ada. Jelas kalam ini adalah ucapan yang batil sebagaimana ucapan yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di setiap tempat adalah ucapan yang batil. وقد أبطل ابن القيم رحمه الله تعالى من قال إن استوى بمعنى استولى أهل السنة والجماعة يقولون إن الله إن الله استوى على عرشه استواء يليق به بلا كيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نؤمن أن الله قد استوى لكن لا نسأل كيف استوى إذا كنت لا تدري من أنت ولا كيف تبول لا تقل كيف استوى كيف النزول هذه الأسئلة محرمة إنما نؤمن أن الله قد استوى على عرشه وأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه ولهذا قال ابن مبارك رحمه الله تعالى نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على عرشه نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض وقال الإمام مالك رحمه الله الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان ولا ولا كيف ولا كيف كيف تقول كيف تقول لا تقول ولا تقول كيف استوى استوى كيف النزول شوف تدعو iman. Dan telah Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa istawa bermakna istaula bahwa sungguhnya tingginya Allah Subhanahu wa taala dan menetapnya Allah di atas arsnya dimaknakan dengan istaula yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai arsnya Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetap dan tinggi di atas arsnya istiwa Ketinggian Allah di atas arsnya tersebut adalah ketinggian yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah swt tanpa menanyakan bagaimananya. Karena Allah swt telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Sungguhnya dia adalah zat yang tidak semisal dengan sesuatu apapun dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arusnya dan kita tidak bertanya dan mengatakan bagaimana istiwa itu sebenarnya dalam basyair dikatakan idza kunta la tadri man anta wala kaifa tabul wala taqul kaifa istiwa kaifa nuzul la taqul kaifa la taqul kaifa istiwa kaifa nuzul jika engkau kaifa istawa La taqul kaifa stawa nuzul. Jika engkau tidak mengetahui siapa dirimu dan bagaimana kamu kencing, maka jangan engkau mengatakan bagaimana tingginya Allah di atas arsnya dan bagaimana turunnya Allah. Hadi al-as'ilah atau pertanyaan yang seperti ini bagaimana istiwanya Allah, bagaimana turunnya Allah, itu adalah pertanyaan yang haram. Hanyalah kita diperintahkan untuk beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala nam tinggi menetap di atas arsnya, dan tinggi nam di atas makhluk ciptaannya. Berkata Imam Numbar rahimahu wa taala, kita mengetahui Rabb kita bahwa Subhanahu Allah Subhanahu wa taala adalah dan yang tinggi di atas arusnya terpisah daripada makhluknya dan kita tidak mengatakan sebagaimana perkataan Jahmiyah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersebut ada di sekitar sini sambil mengisyaratkan Al-Imam Mubarak terhadap perkataan Jahmiyah tersebut dan dengan bumi yang ada atau tanah yang ada di sekitarnya berkata Imam Malik rahimahullah taala bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Nah, akan tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat dan tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. وقد أبطل ابن القيم رحمه الله تعالى أو أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن استوى بمعنى استولى من عشرين وجها وأبطلها ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق من اثنين وأربعين وجها فلتراجع اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعيرة فالذي يقول استوى الله يقول استوى وأنت تقول استولى هذا تبديل وتغيير وتحريف للنص كما فعلت اليهود قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة قالوا حبة ولهذا قال ابن القيم أمر اليهود بأن يقولوا حطة أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني فأبوا وقالوا حنطة لهواني وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان قال ابن القيم أعيد حتى تكتب درجات قال ابن القيم رحمه الله أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني فأبوا وقالوا حنطة لهواني وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان قال استوى استولى وذا من جهله قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان ولهذا نختم بقول إمام الأئمة في عصره وهو ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال رحمه الله من لم يقل بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أخرجه أصحاب كتب الستة من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونخ خلاص tentulah telah Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala Untuk Syekhul Islam wa Membantah Dan menolak tentang Keyakinan bahwa sungguhnya Istawa Itu bermakna istawla Istiwanya Allah Tingginya Allah dan tamnya Allah Di atas arsnya dimanakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Menguasai arsnya di antara dua kalimat ini ada perbedaan makna. Dibantah oleh Al-Imam Nuqayyim atau Syekhul Islam pendapat yang batil tersebut dengan 20 sisi atau 20 alasan dan dalam Sawa'iq al-Mursalah kitab Al-Imam Muqayyim rahimahu wa ta'ala beliau menyebutkan sekitar 42 nah bantahan terhadap pernyataan yang batil itu bisa dilihat nah pada kitab tersebut Al-Yahudi dikatakan kepada mereka sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka udkhulul baba sujada wa qulu hittah. Masuklah kalian pintu ya di pintu kota tersebut yang diperintahkan mereka untuk masukinya. Untuk masuk masuklah kalian kepada pintu tersebut dalam keadaan bersujud. Wa qulu hittatun dan hendaknya kalian mengatakan hittah yakni itu maknanya adalah uh, kembali di atas fitrah, terampuni dosanya oleh Allah. Maka Yahudi mereka merubah perkataan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam pintu tersebut tidak lagi dengan sujud. Nah, akan tapi dia masuk dalam keadaan nah dalam keadaan dia menyeret daripada atau nah menyeret adalah hal menyeret hal di atas nah pantat-pantat mereka sembari mereka mengatakan habbah mereka mengatakan habbah habbah habbatun syair yakni biji hal daripada biji gandum ini adalah sifat daripada orang Yahudi yang senantiasa inat menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka nah mengatakan istawa mengatakan istawa dengan istaula ini adalah seperti perbuatan orang Yahudi mengganti lafaz yang ada nasnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya. Karena itu Al-Imam Qayyim rahimahu ta'ala beliau berkata dalam qasidah nuniyahnya Umar Yahudu bi ayakulu hittah. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk mereka mengatakan hittah. Ini engkau kembali di atas fitrahmu diampuni dosamu oleh Allah. Fa'abau mereka tidak mau mengatakan itu. Waqalu hintah maka mereka mengatakan hentah, yakni 6 biji gandum. Yang demikian karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Demikian juga kata al Qayyim wa kadarikal jahmi Qila lahu Jahmi ya mereka pengikut Jam bin Sofwan nah, diperintahkan mereka untuk mengatakan istawa. Allah swt tinggi dan menetap di atas arasnya akan tapi Yahmiyah mereka tidak mau dan menambah enam kalimat istawa tersebut enam dengan satu huruf mereka mengatakan istawa dengan istaula dan ini adalah termasuk dari kebodohan mereka istawa ditambah mereka kalimat tersebut dengan enam enam istaula jadinya dan ini adalah kata Imam Qayyim termasuk dari kepada kebodohan mereka. Baik, enam kebodohan mereka terhadap bahasa dan kurangnya akal mereka Fahumasiyani, mahumasiyani, yakni enam istawa dan istaula itu bukan dua kalimat yang sama. Kata Imam Qayyim. Dan telah kita jelaskan perbedaan makna daripada keduanya. Istawa Allah tinggi di atas arsnya Istaula yakni Allah SWT menguasai arsnya Kalau dikatakan Allah SWT menguasai arsnya nah, Dalam bahasa Arab ini nah, adalah perkataan yang salah Karena seakan bahwa ars sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah Kemudian Allah SWT mengalahkan daripada orang yang sebelumnya ada di atas ars Sehingga Allah SWT menguasai ars tersebut Ini makna istaula Dan ini adalah akidah yang salah karena Allah SWT yang menciptakan ars dan Allah SWT dari awalnya Allah senantiasa istiwa tinggi di atas ars tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Muqayyim rahmatullah mengatakan nunul yahud walahul jahmihuma. Nun yang diucapkan tambahan nun yang diucapkan oleh Yahudi dalam kalimat hittah menjadi hintah dan lam al-jahmi yakni Demikian juga orang-orang Jahmiyah yang mereka menambah kalimat istawa menjadi istaula. Nah, nun dan lam tersebut adalah dua huruf yang ditambahkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan dia datangnya dari Allah. Itu akan tapi datangnya dari hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, Syekh taala beliau kemudian Nah, mengakhiri daras ini dengan perkataan dari Al-Imam Huzaimah salah seorang daripada a'immah ahli sunnah wal jamaah di masanya di mana beliau mengatakan barang siapa yang tidak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arusnya di atas tujuh lapis langit maka dia adalah orang yang kafir terhadap Rabbnya halal darahnya dan diminta dia untuk bertobat kalau dia mau bertobat kalau tidak maka berhak pemerintah untuk pemerintah muslim untuk nah, memenggal lehernya atau membunuhnya. Dan setelah dibunuh, andaknya dia dibuang di tempat sampah. Nah, tidak dimakamkan. Nah, buang tempat sampah sehingga tidak nah, menyakiti kaum muslimin bau busuknya atau orang-orang kafir yang mereka nah, di bawah perlindungan kaum muslimin tidak terganggu dengan baunya bau bangkai yang busuk dari orang tersebut. Nah, adapun terhadap harta harta yang dia miliki dan dia tinggalkan setelah dibunuh adalah tidak boleh diwarisi oleh seorang pun dari kaum muslimin karena sungguhnya muslim dia tidak mewarisi orang-orang kafir Nah, sebagian orang kafir mereka tidak mewarisi hartanya kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslim al kafir wal kafir muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang muslim dia mewarisi hartanya orang kafir sebagaimana orang kafir tidak boleh mewarisi hartanya kaum muslimin. Hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan oleh enam ahlu kitab eh, enam para berawi enam kutubus sittah yakni Imam Bukhari dan Muslim Ah, Abu dan nasai dan Tirmidzi, kemudian Abu Dawud dan Al-Imam Majah rahmatullah taala alaihim ajmain.